الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيما لسانه أشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه وإمامه صلوات الله وسلامه على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه رد بأول الإحسان إلى يوم الدين أيها الأخوة والإخوان الكرام رحمة الله dan seimbang betul di dunia agar akan memimpinkan apa itu nasihat dan ajaran itu empat sedikit misalnya berlaku pangan terhadap dunia Allah eh, ini Allah Subhanahu Wa Taala hak benar adanya. Karena adanya janji dikatakan yang manusia dari hari, dari akhirat, janji sholat yang awal, janji surga dan lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan berapa atau kehidupan dari akhir. Itu hak. Wa anna sa'ata sudah wa yubatillah wa ala Allah yada'akum al-kubuh. Bahwasanya itu hak benar adanya. Dan dari dalam alam kubur maka para yang tahu orang menumbuh ayat tentunya. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia itu menipu kalian. Artinya jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian dari kehidupan akhirat. Jangan sampai dunia sebagai soal tujuan utama dan menyampaikan atau meninggalkan tujuan yang utama itu akan. Maka jangan sampai dunia kalian. melarikan dari kalian. Jadi, kehidupan akhirat, kehidupan yang akan yang sebelah-belahnya kehidupan. Sebab, Allah SWT menjadikan dunia ini ujian bagi manusia. Sehingga dunia ini berindah oleh Allah dengan perhiasan-perhiasannya. Inna ja'ana al-ardi zina laka linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa ila ja'ilna ma'amira sa'idan bin Punya kami jadikan bumi itu dunia ini perhiasannya. Jadikan adalah perhiasan. Tapi Allah SWT taala memiliki tujuan dalam mencipta manusia dengan dunia itu siapa di antara kalian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan kami jadikan bumi itu nanti menjadi kesabaran tanduk. Ini sebagai aset-aset dunia. Waktu yang berkenan teguh jadi itu nanti pada hakikatnya akan kering, hancur dan tanduk. Artinya duri itu akan panas, tidak akan abadi. Sehingga Allah sekalian ini ya, jangan sampai kalian أن kita para tanah sampai kehidupan yang dari yang merasa dikatakan dunia jadi manusia rendah maka jangan sampai kehidupan yang rendah itu menipu kalian Bila dan ilama ada Allah ini dibandingkan dengan apa yang telah Allah janjikan kepada para wali-walinya dan para peliput Rasul dan kebaikannya sampai. Ya, akhirat. Pahala yang sudah janji Allah pada akan diberikan kepada para wali. Para pengikut Rasul, kebaikan yang langsung jangan sampai dikalahkan dengan kehidupan dunia yang rendah ini. Dunia yang rendah ini. Allah ingatkan di itu Dan sangat sampai Halal kalian menipu budaya kalian. Memfitnah kalian dari berputih Rasul. Mentorfikukum antasdiki kutubillah. Dan mereka para syaitan. Memalingkan kalian. Dan membenarkan kitab-kitab Allah. Jadi janji Allah dalam Al-Quran. Ya. Dunia ada kehidupan. Akhirat juga adalah kehidupan. Tapi dunia kehidupan yang banyak sementara pikiran sendiri dan Maka ini adalah tujuan kita. Orang Muslim jangan sampai kehidupan ini untuk mencari kerja Sebab itu bukan prinsipnya orang yang beriman. Orang beriman prinsipnya dalam apa? Berbesar di iman. Apa Allah dan Allah. Walaupun dalam jilat kami Dalam kamu masa depan di akhirat. Diperintah jawab. Bagi kita yang pertama adalah kita cari adalah maka depan kita di akhirat. tanpa tanfa kita minad dunya. Ini larangannya. Dan janganlah kalian Lupakan bagian kalau di kehidupan dunia ini. Artinya, dunia itu hanya sekedar jangan lupa saja. Nanti akhirat perkara itu untuk dituntut dan Kalau Sebaliknya, berarti kita mengikuti prinsip hidup yang rakyat. Kenapa orang beriman seperti itu? Wah. Sebab mereka mengilmu. Bahwa akhirat kan adalah negeri abadi. Akhirat kan adalah segala Akhirat kan adalah kehidupan yang abadi. Akhirat adalah kekal abadi. Itu mereka sedang. Maka tidak mungkin mereka menjadi satu yang hak. Tapi orang kafir kata Allah Subhanahu Wa Taala, boleh yurid ilal haya bidun." Jadi mereka menginginkan dari kehidupan orang kafir itu kecuali kehidupan dunia itu akan Kenapa mereka demikian? Kenapa prinsip hidup mereka akan mereka menginginkan dari kehidupan ini kecuali dunia? Lanjutan ayat apa? Zalika mablaghuhum min al-'ilm. Karena itulah batas akhirnya mereka. Itulah mablagh mereka. Ilmu yang mereka ketahui tentang lingkungan cuma dunia saja. Sehingga mereka tidak menginginkan kehidupan Beda dengan orang yang beriman. Mereka mengenal akal. Mereka mengenal surga, jannah, neraka, pahala, dan yang lain-lain. Sehingga mereka tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia bukan tujuan mereka utama. Beda dengan orang kafir tadi. Zalika mablaghuhum min al-ilm. Karena itulah batas akhir ilmu. Nah, jadi demikian prinsip seorang muslim dalam menjalani kehidupan yang pertama kita adalah masa depan kita. Dan usahakan dengan bersih. Sebab apa? Ahli akhirat itu tidak akan dipuji dengan ini. Jika kalau dia sungguh-sungguh akaranya, diri akan binasa sendiri. Jadi tidak usah ketakutan. Ya, ketakutan jadi terbisa oleh iblis dan syaitan itu yang sementara tadi. Untuk menghentikan langkah orang beriman agar mereka sungguh-sungguh mencari akhiratnya. Tapi kalau kita jalan jalani dengan sungguh-sungguh, hakikatnya berbeda dengan apa yang mereka khawatirkan oleh kita. Ya, Dan sebab Nabi kita yang mulia telah memberitahukan kepada kita di dalam tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah musnadnya dari sahabat Abu Barda dalam Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Rasulullah SAW mengatakan man kana fi akhirah jama'a Allah hamdahu wa ja'ala fi nafsi qalbihi وأعطته الدنيا وهي باقية Siapa yang kita kita hidupnya untuk mencari akhirat? Himmah itu adalah keinginan tetap. Keinginan yang kuat. Dia ingin mencari akhirat. Baginya kehidupan ini yang mencari adalah akhirat. Maka kata Rasul, saya mau mengucapkan. Allah akan mengumpulkan usahanya. Niatnya yang mulia tadi. Ingin mendapatkan Allah. Mengumpulkannya. Memberikan nafkah memberikan nilai sehingga dikumpulkan usaha yang mulia Karena Kata Nabi berlanjutan, "Waja'ala hina murti qalbihi." Dan Allah akan menjadikan di dalam hatinya hina rasa cukup. Kaya. Dan kalau hatinya cukup itu sekaya dengan hati. Ya. Kaya itu apa yang ada dalam hati. Maka kata Allah kepada kata siapa? Waja'ala hina fi qalbihi. Allah akan menjadikan di dalam hatinya itu Nah, ya. Cukup. Artinya itu mana? Ya. Dan kalau sudah orang khanat, inilah kekayaan yang segera sebenarnya kaya. Baik kalau kita dikatakan awal. Walaupun kita dinilai sorak orang yang memposisikan diri sebagai hamba Allah dan mencintai hamba yang bertakwa dan hamba yang baik hamba yang merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada dicintai Allah dan hamba yang hal sofi itu juga menjauhkan diri dari terkenal, dari ketinggian dan kebohongan. Nah, itu senada dengan firman Allah Subhanahu تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا والآخرة للمتقين itulah negeri akhirat yang Allah berikan negeri itu untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ketinggian di muka bumi dan mereka tidak dicinta sana dan akibat baik hanya teruntuk orang-orang yang bertakwa al qina perhatikan ambil akhirat Allah SWT akan berikan apa? al qina dan yang keempat, kata Nabi apa? Wa wujudnya wahya rahim. Dan dunia akan mendatangi di hari akhirat tadi. Kepada rahim kipak. Ya. Ya. Yang mencapai akhirat. Baginya segala aktivitasnya wujudnya dalam akhirat. Maka dunia akan mendatangi di hari akhirat tadi. Rahim Dalam tanda dipaksa mendatangi si ahli. Ini kalau orang hidupnya prinsipnya dari akhirat. Namun sebaliknya kata Rasulullah SAW, waman kana itu hidupnya. Siapa yang hidup hidupnya, cita-cita hidupnya, inginkan hidupnya saja. Perraballah ada, Allah akan kerebaikan usahanya saja. Bikin orang usahanya saja. Wajalah fakahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran untuk menerus di hadapan kedua mata. Allah itu nama. Allah akhir hari akan diberikan panah. Allah dunia akan diberikan orang kefakiran terus di hadapan kedua mata. Dan ini akhirnya adalah siksa bagi diri. Saya hatinya adalah layak awas. Allah SWT berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'iyatan Para siapa yang berpaling daripada peringatanku, baginya penghidupan yang sempit. Ya, walaupun dia kaya, ya. Tapi kalau dia berpaling dari akhirat, ma'isyatan dongka. Penghidupannya adalah dongka, sempit, doyik, harap. Wa mayudillahu, ayyudillahu, yaj'alahu doyik doyikan harajan, yang la di sana, Orang-orang yang kekal maka Allah menawarkan jadikan hati mereka harap, doyik fitnah itu gambar orang-orang kafir yang tidak menerima iman di dalam hati yang tidak mencintai Allah, yang tidak mengenal akhirat baginya dunia semata dan dunia hanya menjadi mereka terpisah sebangsa maka kata Nabi siapa yang kita bertanya ingin cari dunia maka awalkan cerai mereka usahanya dan awalkan jadikan perwakilan seluruh di hadapan kedua matanya Ditambah lagi, wa ataku dunia wa Dan dunia tidak datang kepadanya, ilah batu di balau, kecuali apa yang telah ditetapkan saja. Nah ini, apa? Berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kuat iman yang Rasulullah. marilah kita balik ke iman ini. Lihat ini untuk mencari akal. Kalau kita bekerja, kita Sebab orang yang bekerja untuk mencari akhirat dapat dua. Pertama, keutamaan rezeki yang Allah memberikan kepadanya. Kedua, keutamaan pahala yang Allah berikan dan dia mulia. Orang yang bekerja karena Allah, mencari maisha karena Allah, akan diberi pahala dan diberi rezeki. Oleh karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, وابتغي عند الله رزقا واعبدوه واشكروه اليه ترجعون. Ayat ini ada empat ya. Tiga poin perintah, satu poin penghabaran. Allah mengatakan, Mau berbagi ilmu dan infak. Pertama, perintah pertama kan, di sisi Allah yang rezekinya. Berarti kalau seorang mukmin melaksanakan perintah ini, dia dapat pahala. Kalau mencari rezeki, mengais rezeki karena Allah, akan pahala ada siapa. Kemudian selanjutnya ayat apa? Wa ujuhu dan sembah Allah. Beribadah kepada Ini maknanya apa? Kaitan antara mencari rezeki itu bisa dimasukkan dalam cara beribadah kepada Allah. Ilah, oh, washkurulah, bersyukurlah. Ketika Allah telah memberikan rezeki kepada kalian dan kita beribadah kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu Lalu dikabarkan yang keempat, ilaihi tujuan Ingat, dengan tiga amalan tadi, kamu kepada Allah akan kembali. Akan kembali kepada Allah kabar, Kalau anda mampu melakukan ketiga kewajiban ini dengan benar, nasab ilaihi turja'un bukan turja'una ilaihi tapi dibalik ilaihi turja'un muqaddam ya maksudnya dikedepankan memiliki mana apa khususan bahwa hanya kepada Allah kalian semua akan kembali yang di situ akan dikabarkan apa yang dilakukan dan berbuat jika amalan tadi dilaksanakan dengan baik mengait rezeki bekerja menghidupi anak dan istri dari nafkah dawat taat kemudian bersyukur dengan beribadah itu pahala yang lainnya sehingga tiga kebaikan akan didapatkan orang-orang yang melaksanakan ayat itu. Ayo semua, kesimpulan di sini penjara kita. Perbaiki niat-niat kita. Waktu ini adalah Allah wasilah saja, bukan Allah. Bukan bukan Allah, bukan tujuan utama. Semua wasilah saja. Ada gaya kita adalah negeri akhirat. Tujuan kita adalah negeri negeri akhirat. Jangan sampai dunia ini menipu kita dalam mencari Allah Ta'ala, hatta zurtumul maqabir." kala sawfa ta'lamun, thumma kala kala law ta'lamun ilmu Ayat yang selanjutnya dibawa oleh dalam membahas bab dengan dunia, utang dengan dunia, maka dia bawakan yang kita kenal Alhaakumut Kata-kata di dibaca marfu Bagi panggil daripada alha. Alha telah melahirkan kum kalian. Ini maksudnya membaca hukum. maknanya adalah bima hari nasbin sebagai makhluk telah kalian. apa ini maknanya at-takatsur yaitu Allah berbanyak-banyak berlomba-lomba untuk membuat banyak. Nah, banyak tidak apa-apa Tapi yang menjadi benar belum saya saya diri belum perlu kalian memperkaya ya. ini akan selesai urusan ini kalau sudah sudah meninggal. Ini maknanya kalau manusia demikian ya, kita kalau belum mati itu belum berhenti. Ini di mana kebanyakan kebanyakan manusia. Kalau sama-sama, saya kira kita jelaskan yang kita jelaskan sekarang dengan Pak itu tadi adalah telah memberikan kepada manusia itu adalah kata kata tadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di bawah tadi bahwa kesibukan kalian telah menyibukkan kepada kalian kecintaan dengan dunia wa na'imuha wa taqratha an bil akhirah wa telah menyibukkan kalian kecintaan dengan dunia dan kenikmatannya dan keindahan dunia dari mencari akhirat. jadi mencari akhirat, ya. Karena akan berbuat. Ya, bagaimana tidak mencinta tahu kalau orang hanya dipikir dunia saja? Tidak ada kesempatan lagi untuk akhiratnya. Sebab dunia itu eh, makanya seperti itu ya, tidak pernah nggak pernah kalau orang itu merasa puas. Karena kata Rasulullah SAW ada dua orang yang nggak pernah ketemu kan kapal yang hidupnya dan kapal yang hidupnya. ini dua kapal nggak akan bisa ketemu selama ini alidurnya kapal yang akan bisa ketemu mengatakan memberi kapal pada dikata diberi manusia dua lebaba kemudian yang dicari lebaba yang ketiga wala yang lalu coba bani adam tidak surah dan sungguh tidak akan pernah kuat ya manusia bani ada dengan dunia akal sampai kemudian itu paling atas. Ya kalau sudah mati barulah selesai dengan masyarakat ini. Ya, ini penyakit yang banyak melimpah kebanyakan dari barat. manusia. Dan pasti kalau sudah cinta dengan dunia, dia akan karabiyatul maut. Dia akan mencinta sih dengan kematian. Jadi guys, kan, kematian hartanya atau kematian jiwanya adalah ada yang yang seperti itu. Dia akan menyibukkan ini dengan hal itu. Pertama dari kembali ke atas jatuh al-mautu wajukumul maqam sampai dalam waktu yang pertama ada yang sangat lama dari dunia tadi waktu yang sangat lama kehidupan ini ya saja aku al-maut sampai datang kepada kalian al-maut kematian wajukumul maqam dan sampai sekarang jarak akan selesai tentang aspek Aspek Oleh karenanya, sangat mudah semuanya orang cepat melakukannya. Dia kalau berdoa ya Allah, janganlah eh, berikan janganlah Allah beri kami beri yang banyak sehingga engkau semuanya dan janganlah terlalu sedikit sehingga kau bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Keduanya sangat ya. Lalu kalau rezekinya kurang, itu juga kadang mengganggu akhirat kita ya. Ya kan? Maka kalau kita cukup saja, kita memenuhi kebutuhan keluarga dan kepala anak, kita beri makanan baik kami dan tempat tinggal yang cukup yang layak itu minta kita. Sebab ketika ada keadaan miskin yang tak itu bisa mengganggu akhir kita. Rasulullah mengatakan, "Bajidu bi amal tad'a." Segala kalian beramal sebelum tujuh berkah, tujuh pengalaman. Di antara tujuh itu katakan siapa? al fakhar Mufyan. Fakiran yang memiliki lalai. Artinya apa? Kepakiran yang memiliki lalai dari kesehatan. Kenapa? Karena orang yang itu yang dipikir adalah bagaimana bisa makan, bisa minum dengan cukup, dan lain-lain. Karena orang ini hanya itu dipikir sehingga dia melalaikan ilmu, barat jalan, dan yang lain. Di seluruh barat jalan, ente barat jalan lain saja. Sudah cukup di kolom kamu. Nah kalau saya belajar jam lima kali dia baca dari kamu. Istri makan apa? Misalkan kalau saya istri kamu setiap hari, di mata di Ya, di ya. mata ke masjid pengajian-pengajian seperti kamu ya, kita itu saya. Kalau kamu seperti itu, kamu mudah cukup. kalau saya kan itu. Gak makan saya kalau ngaji itu, gak makan saya kalau pengajian itu Iya, al-fakra mumtia, fakiran yang bikin lari dari kita. Karena ya, kita harus Allah rezeki yang cukup. Untuk mencukupi dirinya dan keluarganya, sehingga tidak terjatuh ke dalam hal yang melainkan orang dari karena hanya mengurusi masalah hanya mengurusi masalah masalah proses. Ini yang harus diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Ya. bisa kepada Allah Taala agar jangan sampai ekonomi menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah. Jangan sampai karena ekonomi menghalangi kita menutup ilmu ini. Jangan karena ekonomi menghalangi kita dari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan yang kita yang memiliki kelebihan dalam perhatikan saudara-saudaranya. Membantu saudara-saudaranya kemudian jangan seperti itu. Kalau melihat saudara selama maaf, selama ada tidak ilmu ditanyakan, kalau perlu dijarai, tolong ibu saya kenapa itu kenapa tak butuh dipenjara ada Apa Apa yang bisa saya bantu? Seperti itu mestinya seorang aku ikhwan di antara saudara temannya. Bagaimana Allah ada orang apa ya? bergantian umat yang mencari rezeki, orang apa yang untuk ilmu, nanti gantian orang apa yang mencari rezeki, umat yang belajar. Itulah para sahabat. Selagi itu seperti itu. Seperti itu, Uhama'u mereka saling rahmat di antara mereka. Wasminuna wasmina, awliya ubah, Orang beriman takut dengan yang lainnya, menjadi penolong kepada sebagian yang lainnya. Singapura. Perhatikan ya. Ya, ini penting sekali. Sehingga kayaknya barokah kalau kita memperhatikan saudara yang lain. Jangan kemudian merasa dirinya sudah cukup, saudaranya masih banyak kurang kita kadang tidak peduli. Ini sifat yang baik. Nanti kita mengatakan, Nalisa ta'amikul anjil Ya, di atas antara kalian yang mampu dan punya kemampuan untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, banyaklah dan yang lakukan. Oh ternyata ente sudah lima hari nganggur ya. Ya kan, apa yang kamu bisa. Orang muda saya pas. Seperti itu. Nah ini harus digerakkan. Betul tadi. Saya diadakan. Ustaz, seandainya pergi ke Yaman, masih punya kepala tidak? Seperti ya, mau diberangkat ke Yaman. Saya jawab, ya. semua pun semua belajar, ada yang semua belajar. Pengetahuan saya terlalu banyak. Berkata saya ke Yaman, mereka dua tahun. Istri dua anak-anak harus dimakan selama dua tahun bisa ditemui. bila dan topik dari Allah saya akan terangkan. Tapi kalau nggak dipenuhi, itu hukumnya satu ayat bagi saya dalam hidup di keluarga saya. Satu air kalau saya tinggal memarah atau ilmu mungkin bisa jadi tempat bagi saya bagi saya. Sehingga satu ayat harus aku utamakan. Cuma belum dibalas oleh saudara saya yang ingin berangkat saya. Kalau di barat saya tidak Jadi yang ingin saya katakan persahabatan yang mereka. Peduli dengan yang lainnya. Asalnya seperti itu, harus ulangnya seperti itu. Nah, hidup mereka dengan muamalah dengan saudara saudara Berbaik sangka, membantu menolong, menanyai, sehingga tidak dibiarkan mereka meminta-minta dan kali kali mati. Karena yang kaya sudah peduli terlebih jauh untuk mereka minta. Ini yang kita kita tunggu kembali di antara ya jangan ya, diperhatikan ya. karena Rasulullah SAW dengan bersabda yang saya lakukan kalau sufri dan saudara di dunia maka Allah akan tempatkan beberapa macam sufri dan saudaranya di dunia maka dalam kita kita lepaskan sufri dan saudara kita dengan harapan Allah SWT akan lepaskan kesulitan kita dan dia Tapi ada akhir terlalu banyak kesulitan kita peringatkan saudara kita, ya, jika disuruh nah, kita langsung saja. ya terakhir apa kita baca? Kita membaca baca Dan Amr ibn Auf al radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Ubaidah bin radhiyallahu anhu ila Bahrain ya'ti bi jatiha bi jatiha atau bi jatiha Bahkan Imam Jumari bilang Bahrain misalnya al-Aqwa di Kutumi Abi Ubaidah bahwa kau wala tasri ma'ruf ila Qur'an wala masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dapat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira ra'ahu ثم قال أدلكم سمعتم أن أبا أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأقبلوا لا يسركم والله ما قطعت عليكم ولكن أخشى أن الدنيا عليكم فأصبحت على من كان قبلكم فتنفسوا كما تنفسها لكم كما لكم Jadi apa Pak Ibn Al-Afri radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW menutup Abu Ubaidah ibn Jarrah ke Bahrain untuk mengambil jizyah, mengambil harta peti dari orang kafir yang mencuci bahwa tidak kaum muslimin di Bahrain mengambil harta itu ya. Maka kita dimana tidak berharap, maka Abu Ubaidah membawa dengan membawa harta yang banyak. Maka berita itu didengar oleh orang kafir kedatangannya Abu Ubaidah tadi. Maka mereka segera mereka melakukan doa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah setelah Rasulullah Sallallahu Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah manfaat syari. Tapi demi Allah, ini adalah kebatilan yang salah dan kedatangannya. Oleh ini aksi untuk dunia lain, tapi yang asal terjadi dibentangkan dunia atas kalian. Sebagaimana dibentangkan atas orang-orang kalian dari dunia mereka. Pada dasar semua, karena pada dasar Tuhan, maka kalian berlomba-lomba. Bagaimana mereka berlomba-lomba? likakum kama matakum maka dunia itu membinasakan mereka ya sebagaimana kita bisa membinasakan kalian ya dan kalian dan mereka jadi sini syahidnya bahwa yang ditakutkan tadi itu bukan keadaan kekisinan yang menimpa orang tapi justru yang dikhawatirkan tadi harta yang dihibahkan kepada seorang sebab ini akan banyak melarikan dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayatnya apa? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang disebut orang beriman, janganlah harta-harta kalian sebagai eh, apa? Larangannya, peringatannya dan anak-anak kalian, lah mereka sekalian dari menungganginya. Dianggap kalau dia yang menungganginya. Karena dia, dia yang mengarahkan kendalinya. Apa dia ingin ke kiri tarik ke kiri, ingin ke kanan tarik ke kanan. Itulah orang mungkin dalam mensikapi dunianya. Sehingga bukan dunia yang mengendalikan dirinya, tapi dunia yang harus mengendalikan dunia. Nah, maka orang yang lagi hanya dengan indah, bi, bi, maka salah orang merasa tenang dengan keinginan dia pada dalam maka apa dari kita dalam maka gelar ketika itu melimpah kuah kepada kita kita pandai-pandai mengapadainya harus pandai-pandai menyalurkannya ke tempat yang A yang benar tapi itu dengan dia tadi sehingga banyak turun dalam kebaikan-kebaikan yang banyak itu saya kalau ada kadang ada tidak beda sebenarnya kalau sekarang saya akan katakan pada terima kasih.